رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله Pada usia 53 tahun beliau adalah berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id qala li sahibihi La tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tak tolong Rasulullah, Allah dah tolong kepada dia. Ketika orang-orang kafir mengusir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia berada di dalam gua bersama dengan sahibihi. Dengan temannya. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan persahabatannya oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Idqala li sahibihi ketika berkata kepada temannya, semua sahabat Nabi sahabat. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sahabat Nabi satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena kesetiaannya dengan baginda Rasulullah. Nak pergi hijrah dulu Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah izinkan aku berhijrah. Nak pergi berhijrah minta izin kepada Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar tunggu dulu. Kata baginda Rasulullah tunggu dulu. Beberapa kali datang minta izin, kata baginda Rasulullah tunggu. Maka Sayyidina Abu Bakar paham mungkin uh, harapan aku, aku dapat bersama dengan Nabi SAW untuk pergi berhijrah. Maka itulah yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, itulah yang didapat. Karena kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda dalam uh, perjuangannya membela kepada Nabi Muhammad SAW. Uh, fahim tuh. Uh, sahabat yang uh, begitu telus dan juga uh, kesetiaannya serta cintanya kepada Nabi yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana sahabat. Sahabat dalam tahap uh, apa namanya levelnya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah uh, kemudian uh, meninggal dalam melihat kepada Rasulullah dan juga meninggal dalam keadaan iman. Ini sahabat beriman kepada Rasulullah di zamannya Rasulullah melihat kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman. Yang beriman kepada Rasulullah di zaman Rasulullah tak melihat kepada Rasulullah bukan sahabat seperti Uwais Al-Qarani. Beriman kepada Rasulullah uh, melihat Rasulullah meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka bukan eh, apa namanya bukan sahabat. Uh, uh, Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar seingat saya, Yahudi hidup di zaman Rasulullah, tapi berimannya setelah wafatnya Rasulullah, bukan sahabat. Mesti berimannya dalam keadaan Nabi hidup, baru sahabat. Faham dong? Demikian juga orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bermimpi tengok kepada Nabi Muhammad SAW. setelah wafatnya Rasulullah tak boleh jadi sahabat. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak yang tengok di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam mimpi. Kalau tidak semua orang boleh jadi sahabat nanti. Faham dong? Maka dalam hal ini uh, apa namanya yang paling mulia dan paling setia uh, persahabatannya kepada Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar dan siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kalau aku tidak pernah ajak orang semudah macam mana aku ajak Abu Bakar. Kalau aku boleh jadikan selain daripada Allah Khalil yang sentiasa bersama dengan aku, aku jadikan Abu Bakar. Uh, yang menjadi uh, kata Sayyidina Ali mengatakan uh, orang ketika dalam peperangan apa namanya Badar Orang menunjukkan keberanian masing-masing. Aku dapati tak ada orang yang seberani Sayyidina Abu Bakar. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj eh, eh, hijrahnya, kita semua sedia maklum bagaimana beliau pusing kanan, pusing kiri untuk melindungi Rasulullah daripada spy yang mungkin untuk menghunuskan panahnya untuk kepada Rasulullah. Beliau yang masuk dalam gua dulu, dibersihkan tempatnya, ditutup lubang-lubang dalam gua yang mungkin ada binatang di situ untuk agar supaya tidak mengganggu kepada Rasulullah. Sampai ada lubang yang satu dipijak dengan kakinya yang di situ ada binatang sehingga mematuk berkali-kali kakinya tak apa kena, tapi jangan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jiwa seperti ini seperti Sayyidina Abu Bakar ini beliau menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulullah. Demikian kalau orang mahu meniru bahasa cinta seperti Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah juga akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Kekuatan kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengalahkan kecintaan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar datang dan membuka apa namanya penutup uh, wajah uh, Nabi saw. alaihi wasallam kemudian dicium oleh Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan tibta hayyan wa ya Rasulullah. Engkau sungguh baik, wangi, indah dalam keadaan kau hidup dan juga setelah engkau wafat. Orang itu kalau ditinggalkan oleh orang yang amat disayangi, pelbagai macam reaksi akan timbul. Lebih-lebih lagi kalau orang itu memang sudah menempati di hatinya. Tapi yang kuat adalah orang yang dapat mengawal perasaannya. Sayyidina Umar mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan penggal kepalanya. Tak ada orang nak berani bercakap Nabi meninggal dunia di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar uh, apa namanya masih dengan apa namanya uh, dengan suara yang lantang dan mengancam kepada siapa mengatakan Nabi Muhammad mati aku akan uh, penggal kepalanya. Bising Sayyidina Abu Bakar kemudian tanpa menghiraukan apa yang reaksi Sayyidina Umar bin Khattab kemudian membawa, eh, membawa firman Allah Subhanahu wa taala afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum adakah kalau Rasulullah itu meninggal dunia atau dibunuh kamu berpaling daripada ajarannya baru tenang Sayyidina Umar bin Khattab Wallahi seakan-akan baru aku baru dengar ayat itu Padahal dibaca sudah berkali-kali oleh Sayyidina Umar Khattab. Sebab apa? Waktu itu tidak dapat mengawal perasaannya. Sebab apa? Terlalu cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang cintanya melebihi Sayyidina Umar dapat mengawal perasaan. Tidak eh, apa namanya reaksinya itu dapat terkawal, dapat dikontrol. Hada kecintaan yang sejati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Siapa orang yang nak sembah kepada Muhammad sungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi yang sembah Tuhannya Muhammad maka Tuhan Muhammad adalah Hayun la Yang maha hidup dan tidak akan mati. Faham Tom? Kuat dia punya kecintaan kepada baginda Rasulullah. Kata eh, ahli sirah ketika menceritakan keadaan Sayyidina Abu Bakar ketika menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium di keningnya dikatakan kalau aku dapat mencium macam bau apa namanya bau macam bau hangus yakni bau hangus itu bukan bukan tak baik maksud bukan ya uh, perasaan luka hati terbakarnya hati Sayyidina Abu Bakar karena berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni sakit betul tapi dapat mengawal ini yang kuat Fahimtum. Beliaulah yang dipilih oleh baginda Rasulullah untuk mengimamkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sakit. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah yang kita nak ambil belajar daripada mereka para sahabat khususnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada billahi taufiq. Gerak.